Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan kumpulan hadis-hadis sahih fikih puasa Ramadan yang mana kita masuk kepada kajian ke-48. Dan di kajian 48 ini masih berhubungan dengan niat. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada Ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Bismillah. Kalau al Kita al akbar as-sahihah في أحكام صيام رمضان المسألة تبيت النية في كل ليالي من رمضان Setelah selesai pembahasan dari tiga masalah di Faslun Niyah, apa tiga masalah? Siapa yang menyebutkan? Masalah yang pertama, bahwa niat di tempatnya di, di hati. Yang kedua, bahwa salah biniyah ataupun menyebutkan niat di lisan nawaitu sauma badin fardhu syahri ramadan adalah bid'ah yang batilah. Yang ketiga tabi tunia minasyar siam meniatkan di malam hari ataupun belum fajar itu adalah perkara yang disyaratkan. Barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari ataupun sebelum fajar, maka tidak mendapat puasa. Adapun masalah yang keempat, tabinya tipu dilayali min Ramadan. Maknanya, meniatkan di malam hari atau sebelum fajar, yang rajah adalah dalam setiap malamnya. Sehingga dari awal bulan Ramadan kita berpuasa misalnya 29 hari maka 20 kita memperbaharui niat kita. Selesai dari berbuka di hari yang kedua, selesai berbuka di hari yang ketiga, untuk masuk kepada hari yang kedua, hari yang ketiga dan seterusnya, maka kita melaksanakan niat di malamnya. Maka telah terjadi istilah di kalangan para ulama dalam permasalahan ini menjadi dua pendapat. Istilah di kalangan para ulama menjadi dua pendapat. Adapun pendapat yang pertama, pendapat Imam Malik. Di saat dia berkata, takfihi niyah wahidah min awal Ramadan ila akhir syah. Pendapatnya Imam Malik cukup meniatkan di malam Ramadan satu kali di awal malam dari awal puasa puasa pertama cukup diniatkan satu kali dalam satu bulan sehingga hari kedua ketiga keempat sampai 20 hari itu tidak butuh diniatkan lagi ini pendapat Imam Malik. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama. Yaitu qalu di mana mereka mengatakan la budda li kulli lailatin sabit harus setiap malam pagi tuniyah meniatkan puasa Ramadan di dalam setiap malamnya. Mana yang rajah? Yang rajah wallahu a'lam ucapan jumhur. Dan penulis beristidlal dengan hadis di dalam matan yang mutafakun alaih dari Umar bin Khattab yang ma'ruf dan sudah lewat berapa kali. Inamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa nawa hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ila wa rasulih. Faman hijratuhu hijratuhu dunia yusibuha aw yang yankihuha fa hijratuhu ilama ma ilaih. Dengan hadis ini untuk membela pendapat jumhur. Maka yang rajah apa yang diucapkan jumhur berdalil dengan hadis inamal a'mal dan seterusnya. Mana wajah pendalil? Karena lafad innama yufidul asal. Maknanya setiap amal lazim harus dengan niat. Asal Ramadan dari ibadah maka dia itu harus dengan niat. Dan perlu diketahui ibadah itu dari segi jenisnya ada yang munfasilah dan ada yang mutasilah. Maka saum Ramadan ibadah munfasilah. Maknanya sehari ibadah yang berdiri sendiri. Tidak berhubungan dengan hari yang sebelumnya dan yang setelahnya. Contohnya hari pertama. Seseorang melaksanakan puasa Ramadan di hari pertama. Dari mulai selesai berbuka, maka dengan mulainya sahur dan selesainya berbuka dengan guru bisyams, maka dia telah selesai menunaikan ibadah puasa satu hari. Biar yang pertama yang terputus. Maka melazimkan bagi dia untuk meniatkan di hari yang kedua. Di hari yang kedua, dia niatkan sebelum sahur, dari malamnya, kemudian berpuasa sampai hari yang kedua selesai, maka masuk malam yang ketiga. Maka dia harus niatkan kembali untuk puasa yang ketiga. Karena ibadah puasa yang pertama dengan yang kedua, dengan yang ketiga, terusnya sampai 29, maka tidak ada hubungannya dengan puasa-puasa yang sebelumnya dan yang setelahnya. Maka setiap hari harus dia itu meniatkan puasanya. Karena telah selesai dari puasa yang pertama, masuk kepada yang kedua, yang kedua masuk kepada yang ketiga, setiap harinya ibadahnya munfasilah terputus dari puasa yang sebelumnya dan yang setelahnya sampai kepada selesai bulan Ramadan. Nah oleh sebab itu contohnya jika seseorang puasa 20 hari kemudian dia sakit di awal min Ramadan kemudian di penghujung Ramadan dia sakit di hari ke-21 sakit ke-22 sakit, ke-23 sakit sampai 5 hari. Maka dia berpuasa dari awal Ramadan 20 hari sukses. Di hari ke-21 sampai 25 maka dia sakit. Kemudian dia sehat kembali tanggal 26. Maka bagi dia harus mengkodok 5 hari. Mulai dari tanggal 21 sampai 26. Dan puasa yang sebelumnya 20 hari apakah rusak dengan berbukanya di lima hari dari tanggal 21 sampai tanggal 26 rusak atau tidak puasanya tidak kemudian setelah dia dalam keadaan berbuka lima hari kemudian dia sambung tanggal 26 sampai 29 ataupun digenapkan 30 hari jika tidak terlihat hilal di bulan Ramadan, maka empat hari ini dia puasa terus. Maka apakah puasanya ini bermanfaat ataupun sudah rusak? Dikarenakan lima hari sakit. Hah? Hmm? Bermanfaat tidak ada hubungannya. Maka ini yang ingin kami contohkan bahwa hari-hari puasa Ramadan adalah ibadah yang terputus. Tidak ada hubungannya 20 hari Ramadan yang terdahulu, kemudian dia sakit 5 hari, tidak rusak amalan semua puasanya. Dan begitu pun setelah di hari ke-20 lima puasanya tidak rusak dengan lima hari di waktu dia berbuka. Maka pendalilannya, pendalilannya Allah hanya memerintahkan kodok bagi lima hari di saat dia berbuka. Di mana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Maka kana minkum maridan aladin ma'idatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa yang di antara kalian sakit ataupun dalam keadaan sakit yang melelahkan, maka boleh berbuka. Karena sakit boleh berbuka lima hari tadi saya contohkan. Kemudian syaratnya harus ma'idatun min ayyamin ukhra. Maka takdirnya fa'idatun adalah fa'alaihi iddatun min ayamin ukhar. Wajib bagi dia untuk membayar lima hari yang dia tidak berpuasa. Jadi permasalahannya tidak rusak 20 hari yang sebelumnya, tidak rusak puasa dari enam hari yang setelahnya, lalu puasa yang lima hari dia berbuka harus dibayar selesai puasa Ramadannya terhitung oleh Allah jika sudah dibayar itu selesai. Dia tidak mempunyai permasalahan dalam puasa Paham? Maknanya puasa itu antara malam pertama dengan malam kedua, malam ketiga, seterusnya itu berbeda-beda. Setelah selesai dengan berbuka puasa, biru bisa, matahari terbenam, maka selesailah ibadah puasa. Jika ingin besok berpuasa lagi, meniatkan lagi. Maka ini yang berakhir dari pendalilan Al-Quran. Maka berkata Imam Ibn Kathir di saat menafsirkan surat Al-Baqarah ini, maka Nabi Limaradun tidak Ya suku alihi asya ma'ahu au yu'lihi au kana ala safarin. Ay fi hali safar falahu an yuftira fa'idha aftara fa'alaihi bi'iddati ma'aftara fi safar minal ayam. Maknanya salah. Maka orang yang sakit ataupun yang safar dan berduka, dia hanya membayar puasa yang berduka saja. Dan puasanya yang sebelumnya dan yang bagus tidak ada pengaruh, tidak rusak. Maka ini dinamakan puasa Ramadan itu puasa yang mempersila. Sebenarnya di awal berpuasa, di tengah berduka beberapa hari, berpuasa lagi, tidak ada hubungan apa-apa. Berbeda dengan puasa atau uh, eh, ibadah apa? Salat. Sekarang saya mau tanya, seseorang masuk ke masjid kita, kemudian salat berjamaah. Maka dia salat di rakaat yang pertama selesai bersama imam. Rakaat yang kedua tasahud selesai bersama imam. Sholat duhur misalnya. Rakaat yang ketiga selesai bersama imam. Di rakaat yang keempat, di saat dia ruku dan dia sudah tidak tahan. Ternyata dari awal dia ingin kentut, mempunyai gas. Dia sabar, sabar, sabar. Maka di rakaat yang keempat, di saat dia ruku, tip, terdengar suara. Sekarang saya mau tanya. Dia terdengar tip, berarti harus keluar kan? Seperti di hadis siapa? Abdullah lupa Ibnu Zaid Al-Muzani. La fatir wa la Jangan kalian keluar dan membatalkan sholat kecuali mendengar suara atau mendapatkan basri. Jadi durihan autas maksautan. Mendengar suara ataupun mendengar um, mencium gas. Maka di sini dia mendengar suara. Sudah keluar. Setelah dia keluar wudhu, maka saya bertanya, Salatnya tiga rakaat, seperti puasa Ramadan apa tidak? Oh, itu kan sukses kita. Tapi saya masuk satu rakaat saja. Menggenapkan menjadi empat rakaat itu. Atau bagaimana? Hah? Diulang semuanya apa? Hanya sholat satu rakaat saja. Dan terhitung tiga rakaat yang sebelumnya. Gimana? Jawab. Diulang semuanya. Maka ini ibadah yang bersambung. Maka ibadah sholat tidak bisa disamakan dengan ibadah puasa Ramadan. Ibadah sholat dari mulai takbiratul ihram, orang masuk kepada sholat, Allahu Akbar, maka dia berhubungan dengan Allah. Apa yang terjadi di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, jika sholat yang empat rakaat, ataupun pertama dan kedua jika sholat fajar, atau pertama, kedua, ketiga jika sholat fajar, maka di situ bersambung. Jika di rokaat yang ketiga di saat sholat maghrib keluar das ataupun kebelet tidak bisa harus dia itu keluar mulas perutnya dalam keadaan diare maka dia keluar di rokaat yang ketiga rusaklah yang pertama dan yang kedua paham dan begitu pun dia masuk kepada sholat isya mulai dari pertama masuk kemudian ada sholat Berarti dia sholat baru pertama satu rakaat belum selesai. Berarti dia sama harus mengulang empat rakaat kembali. Maka ini ibadah yang mutasilah, bukan munfasilah. Maka berbeda dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan berbeda. Maka Allah mengatakan, Ma'idatun min ayamin ukar saja. Kamu membayar puasa kamu yang berbuka saja. Puasa yang sebelum dan setelah tidak rusak. Namun sholat beda. Seseorang melaksanakan sholat isya empat rakaat, tiga rakaat sukses. Di rakaat yang keempat tentu terdengar suara, maka dia harus mengulang rakaat yang pertama, kedua, ketiga, dan ditambah yang keempat karena sholatnya rusak yang pertama. Paham? Maka dari sini, inilah jawaban jumhur kepada pendapat Imam Malik. Maka pendapat Imam Malik bahwa Ramadan itu ibadah yang bersambung. Dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Dikiaskan kepada salat. Maka apakah benar pengkiasannya kita jawab kias ma'al farid. Maka di faidah ilmu usul, kias itu boleh dijadikan pendalilan namun dengan syarat kias bukan ma'al farid. Kias yang sama. Adapun dikiaskan puasa Ramadan kepada sholat maka kias ma'al farid. Farid maknanya ada perbedaan padanya. Karena sholat ibadah yang mutasilah. Jika kita selesai tiga rakaat dan rakaat yang keempat ada angin, maka batal semua karena ibadah bersambung mulai dari takbiratul ikram takbiratul ihram sampai kepada salam bersambung. Ada puasa Ramadan maka dia tidak bersambung. Orang yang melaksanakan puasa 10 hari sukses, kemudian sakit di tengah, kemudian sembuh kembali di akhir, maka dia hanya membayar qada yang berbukanya saja. Maka di sini tidak bisa terpakai. Karena sholat ibadah yang mutasilah Adapun siam ibadah yang munfasilah. Maka mana pendekatannya ibadah yang mutasilah salat itu hadis yang telah kita sebutkan tadi dari Abdullah bin Zaid tidak wajib ada ahadukum fi batnihi syai'an fa as'ala alaih akhraja minhu syai'un aw ya berjana minal masjid ya yasma sultan au dari han Dan di riwayat yang lain disebut apa liman lam yakro di hati Kitab. Hadis Subatah Ibnu Samit mutafaqun alaih. Tidak diterima dia tidak membaca Fatihatul Kitab. Seseorang masuk salat maghrib. Rakaat yang pertama akalnya penuh. Rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah. Di rakaat yang ketiga dia menghayal. Dari awal rakaat yang ketiga dari tahiyat Allahu Akbar maka hatinya galau memikirkan si dia. Terus sampai dalam keadaan bengong imam ruku. Allahu Akbar ruku. Aku tadi nggak baca Al-Fatihah. Maka di sini rusaklah rokaat dia yang ketiga. Seperti itu. Hasil itulah yang disebutkan di dalam hadis la sholat liman lam yaqra bi fatihatul kitab maka tidak diterima sholatnya jika tidak membaca fatihatul kitab. Maka yang lain ucapan jumhur maka ucapan jumhur mengatakan yang rajah setiap hari niat karena puasa Ramadan ibadah yang munfasilah. Dia terpotong dari hari-hari yang lain. Setiap hari ibadahnya selesai. Maka di hari yang pertama diniatkan, hari yang kedua diniatkan, hari ketiga diniatkan, hari keempat terus sampai 29 hari ataupun 2 hari jika tidak terlihat hilal syawal. Adapun salat beda. Mulai dari takbiratul ihram jika dua rakaat seperti sholat fajar maka dia jaga dua rakaat jangan sampai batal. Jika batal satu rakaat maka diulang lagi. Dan begitu pun untuk sholat maghrib, untuk sholat isya sampai salam dia harus menjaga ataupun empat rakaat tanpa rusak. Kalau rusak maka dia akan mengulangi lagi. Maka ini yang diinginkan dari permasalahan yang ke tiga ini atau yang keempat. Dan atau sudah 28 menit kita habiskan kita buat agar besok masuk kepada sahur. Baik. Kalau mu'alif Ihi al-akbar as-sahihah fi ahdam siyami Ramadan al-mas'alah al-khamisah. Masih berhubungan yang terakhir dari permasalahan dari dunia masalah yang kelima. Ruhi Soliman jahula bidukulihi an yanbiya minan nahar. Kalau tadi pembahasan kita tentang permasalahan meniatkan dari malam hari itu adalah syarat dan yang rojeh ucapan jumhur di masalah yang keempat setiap hari bukan dari awal Ramadan seperti madhab Imam Malik. Di sini ada masalah. Masalahnya bagaimana khusus seseorang terutama yang tukang safar yang mempunyai tender dan bisnis di luar negeri maka dalam ia pergi ke Yaman, pergi ke Saudi, pergi ke Mesir, balik lagi ke Indonesia, pergi lagi mungkin ke Malaysia, ke Singapura. Maka di sini bisa jadi dia tidak mengerti, Contohnya satu ahli datang dari Yaman dan sebagainya. Dia hanya mengerti di Yaman ataupun Saudi lihat ya, hilal. Kemudian dia pulang safar ke Indonesia. Sampai di bandara Indonesia pagi. Jam 8. Dan dia pikir seperti negeri Yaman ataupun Saudi ya, bahwa Ramadan itu besoknya. Nah sampai di bandara pagi jam 8 masuk ke wilayah Indonesia di hari Misalnya Senin, kui dari informasi di Yaman dan Saudiah di hari Selasa. Dan di sini telah kita ketahui bahwa madhab yang benar tidak mengikuti negeri Arab, Yaman ataupun Saudiah tidak. Tetapi mengikuti puasa negeri kita sendiri. Sesuai dengan hadis yang terdahulu dari Aisyah dan Abi Hurairah, yauma yasumun nas wa afiru yauma yuftirun nas wa dhahu yauma nas maka di sini dia tidak tahu kalau di NKRI justru hari Senin mulai puasa dengan dalil melihat hilal dan mereka belum melihat hilal digenapkan 30 hari. Maka di saat dia sampai di Bandara Soekarno Hatta kan misalnya belum sarapan karena memang di pesawat. Mungkin misalnya seperti itu kita misalkan. Maka dia turun di bandara dijemput oleh keluarganya. Kemudian berkata keluarganya, mau apa tidak? Kita di sini sudah puasa. Ah, begitu. Iya, diumumkan melihat hilal, maka hari ini sudah masuk pada satu Ramadan, tidak digenapkan. Terus bagaimana orang ini masalahnya? Dia tidak melihatkan dari malam hari, ya kan? Padahal disyaratkan di dalam hadis Hafsah dan Ibnu Umar, "Man lam yajma' min al-lail fala siyam." Siapa yang tidak meniatkan dari malam hari, tidak ada puasa bagi. Di sini dia mengetahui tanggal eh, jam 8 waktu doa Ataupun dia turun dari bandara bahkan jam 10 dan belum makan. Ataupun bahkan sudah makan malam Bagaimana di sini? Inilah permasalahannya yang akan kita bahas. Rukhsah liman jahula bidukulihi an yanwiya minan nahar. Diberikan rukhsah bagi yang tidak mengetahui kapan masuknya bulan Ramadan, maka dia itu diberikan rukhsah untuk berniat di siang hari tidak apa-apa. Karena agama ini mudah. Maka masalah yang kelima ini dalam permasalahan asalnya kita memberikan contoh yang kami sebutkan pengecualian bagi yang masuk kepada masalah tadi ya dan tidak mengetahui akan masuknya Ramadan kami contohkan tadi orang yang safar biar agak adil intinya dan sibuk dengan dunianya tidak peduli dengan masuknya bulan Ramadan bulan Syawal sibuk dengan pekerjaannya. Tiba-tiba orang tarawih pun dia tidak di gudang atau di kantor dan dia apatis tidak peduli. Akhirnya dia mempunyai over pulang dari kantor jam 12 malam. Tidak dilihat orang tadi tarawih dan sebagainya. Pulang ke rumah ini pun apatis, tidak peduli dengan masalah agama. Tiba-tiba di pagi hari orang-orang pada berpuasa dan dia tidak tahu. Kemudian dia tertidur dan bangun fajar dan tidak makan dan tidak meniatkan. Tiba-tiba di saat dia pergi ke kantor paginya, didapati orang-orang pada puasa. Memang pada puasa kalian kenapa? Eh, sudah masuk Ramadan, kemana antum? Semalam tidak sholat terawih, Enggak. Kita keluar dari kantor jam 2, overtime. dua malam atau jam 12, midnight. Terus, tadi ikut sahur? Enggak. Enggak ada yang bangunin. Karena dia hidup di kos-kosan ataupun masih jomblo dan sebagainya. Alhasil, dia artis kepada waktu agama. Dan ini ada, mungkin. Banyak. Maka dia tidak mengetahui kecuali orang-orang di kantor pagi pada berpuasa. Dan dia tidak tahu kalau tadi malam masuk bulan puasa. Bagaimana keadaan ini? Masuk kepada rukhsah. Alam, zaman lam di bidukur Ramadan ila pinahar awal yaumihi ka musafir au min ahil badiah dari orang-orang yang baru yang tidak mempunyai informasi Sayang lahu an yanwiya siyam hina alima maka baginya untuk berpuasa di saat mendengar khobar Wa an yamsika min ta'amihi hatta maghrib. Dan bagi siapa yang belum makan untuk tidak makan sampai maghrib. Pendalilannya mana? Disebutkan oleh penulis dari keumuman Al-Adillah. Mulai dari Al-Quran tentang permasalahan udur bagi mereka yang tidak mempunyai ilmu. Mana Allah berfirman, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Maka la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kewajiban-kewajiban kecuali dengan kemampuannya. Dan di sini dia tidak mengetahui khobar kecuali di pagi hari. Maka ya sudah. La yukalifullahu nafsan illa yusaha. Dan Allah berfirman, La yukalifullahu nafsan illa usaha di ayat yang kedua ini terulang. Terangin saja. Di ayat yang kedua Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan juga pendalilan yang menjadi poin bagi kita asar dari Umar ibni Abdul Aziz. Anak kauman syahadu ala hilaf. Bahwa sebagian manusia tidak mengetahui kapan masuknya bulan Ramadan kecuali setelah masuk kepada duha waktu pagi apalah maka takwakan. Man lam yakul fal wa man akala fal yasum bakiyati yaumihi. Maka difatwakan oleh Umar bin Abdul Aziz dari suatu dari suatu kelompok manusia yang tidak mengetahui kapan masuknya bulan Ramadan kecuali waktu pagi. Seperti tadi kami contohkan untuk tersasar ataupun untuk orang yang apatis, sibuk dengan kerja, dinamakan work kecanduan kerja, workaholic, maka tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar kantornya. Akhirnya pas dia masuk kantor, orang-orang kok tidak ada yang sarapan. Ditanya, eh, eh sudah masuk Ramadan, kemana kamu? Maka apa hukumnya di sini? Difatwakan oleh Umar bin Al Aziz rahimahullah agar dia itu jika belum makan maka jangan makan. Teruskan sampai maghrib. Dan jika dia telah sarapan dan mengetahui keadaannya maka mulai dari dia selesai sarapan agar tidak melaksanakan makan setelah itu. Lalu bagaimana dengan permasalahan niatnya? kan harus di malam hari. Yang bagi lahu an au an yamsika min ta'amihi maka dia menyiapkan pada saat itu sesuai pengadilan ayat Al-Qur'an tadi. La yukallifulahu nafsan illa wus'aha. La yukallifulahu nafsan illa ma ataha. Maka dari dua pendalilan Al-Qur'an dan yang lainnya banyak sekali. Kita cukupkan dan juga pendalilan dari hadis. Maka jika ditanyakan bagaimana dengan hadis Hafsah, man lam yajma' asyam qabla asyam malahu. Maka kita jawab lafaz man, man lam yajma' asyam apa man ada waktu asar Barang siapa? Min al-fadil umum di ilmi usul. Ada waktu syarat man min al-fadil umum. Maka di berkat umum siapa yang tidak mengumpulkan niat di malam harinya maka tidak ada puasa maka di sini bersifat umum bagi yang mengetahui atau bagi yang tidak mengetahui. Maka dikhususkan bagi yang tidak mengetahui, diberikan rukhsah. Di dalam ayat Al-Quran, la yukalifullahu nafsan ila usaha. La yukalifullahu nafsan ila ma'ataha. Maka dikhususkan orang-orang yang jahil. Sehingga man lam yajma asyam masuk kepadanya orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Orang yang tahu maka masuk kepada syarat ini. Orang yang tidak tahu masuk kepada kehususan ayat la yukalifullahu illa wus'aha. Jadi kalifullahu nafsan ilama ataha. Maka nah, oleh sebab itu Umar bin Abdul Aziz menfatwakan. Anak kauman syahadu ala hilal Ramadan ba'dama asbaha. Bahwa diumumkan kepada sebagian negeri. Karena di zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Sekarang diumumkan oleh pihak MUI ataupun oleh Presiden kita Jokowi Habibullah bahwa malam ini terlihat hilal dan besok puasa, maka orang-orang melaksanakan tarawih dan melaksanakan puasa besok diketahui melalui berbagai media sosial. Adapun di zaman dahulu, jika datang orang badu mengatakan aku melihat hilal, dikatakan ya sudah puasa. Lalu khobar di desa tetangga tidak mengetahui. Khobar dari Madinah yang bagian sana tidak mengetahui kabar dari negeri-negeri kaum muslimin di zaman Nabi tidak mengetahui. Maka mereka diumumkan. Ada yang pergi ke Masjid Kuba yang jaraknya sekitar 15 km dari Madinah. Maka diutus besok puasa, malam ini tarawih dan sebagainya. Adapun di zaman sekarang mudah. Maka oleh sebab itu terjadi ini di zaman Umar Ibn Abdul Aziz dan di zaman Nabi pun sama. Bahwa ada beberapa kaum yang mana mereka itu melihat hilal di pagi hari. Lalu bagaimana meniatkannya? akan karena tidak sampai padanya khobar dari malam harinya bahwa terlihat hilal di malam hari, tidak sampai kepadanya khobar, akhirnya mereka menunggu dan menunggu tidak mengetahui ternyata pagi ini sudah masuk Ramadan. Sebagian ada yang makan, sebagian belum ada yang makan, maka diumumkan oleh Umar Ibn Abdul Aziz. Seperti di dalam makan. Maka disebutkan, Man lam ya'kul falyatim Yang belum makan agar menyempurnakan puasanya. Ya sudah, sekalian puasa. Waman akila falyasum bakiyati yaumihi. Batiyata yaumihi. Barang siapa yang sudah makan agar berpuasa sisa dari waktu yang tersisa. Sudah makan tadi sarapan jam 8. Diketahui ternyata bulan Ramadan sekarang ya sudah. Tidak apa-apa. Dari jam 8 sampai jam maghrib lumayan. Dipotong. Maka hadal asar, asar yang sahih. Dilihatkan oleh Imam Ibn Abi Saibah dan Abdul Razak di dalam musanafnya dari jalan Sufyan Atsauri an Abdul Karim al Jazri an Umar ibn Abdul Aziz. Maka ada hadal asar asar yang sahih semua rijalnya kitab. Dan asar ini memberikan faedah kepada kita bahwa salaf kita asalnya mereka dulu beristimbat dalam permasalahan agama ini dalam permasalahan at Karena masuk kepada faedah al masyakoh tajlibu taisir. Maka dijadikan dalam agama ini mudah. Faman lam yami asyam Ramadan minal al bil jahru bil khata kalian tidak memberatkan kepada kaum muslimin, tidak mengatakan mau kalian berdosa besar. Terus bagaimana hari ini ya sudah. Tidak. Dan kalian berdosa karena tidak memahami masuknya Ramadan seperti itu tidak.